Tatkala Banu Quraidah membatalkan perjanjian damai dengan kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan para sahabat untuk mendatangi kampung mereka yang kemudian mereka hanya bisa bersembunyi di balik benteng mereka dan satu kejadian ketika Rasul salatu Wasallam mengutus Abu Lubabah bin Abdul Munzir al-Ausi untuk mendatangi mereka. Lalu kemudian pada saat beliau datang maka para lelaki dan wanita mendatangi Abu Lubabah dalam keadaan menangis dan mengatakan kaifa apa solusi yang terbaik buat kami apakah kami harus tunduk terhadap hukum dan ketetapan Muhammad alaihi salatu wassalam maka Abu Lubabah pun mengatakan na'am namun beliau mengisyaratkan ke lehernya mengisyaratkan bahwa mereka pasti akan dibunuh. Jadi ketika Abu Lubabah mengatakan na'am, beliau bersuara keras. Ya. Sehingga didengarkan dari luar. Namun beliau sambil mengisyaratkan ke lehernya memberi isyarat kepada Banu Quraidah bahwa apabila kalian tunduk kepada hukum Muhammad alaihissalam, siap-siap kalian akan disembelih namun pada saat itu juga Abu Lubabah merasa bahwa dia telah melakukan kesalahan sehingga beliau pun menyesal dan tidak mendatangi Rasulullah alaihissalam beliau mendatangi masjid dan tidak ada yang melepaskannya kecuali Rasulullah alaihi wassalam. hingga Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Kemudian berkata Al-Hafiz Abu Al-Fida Imaduddin Ismail bin Umar Al-Shahir bin رحمه rahimahullah taala ثم إن بني قريظة نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم kemudian بني قريظة mereka pun akhirnya tunduk kepada hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mampu berbuat banyak. Apalagi untuk melakukan perlawanan. Pada akhirnya mereka menyerahkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama lailata idzin fa'labatu wa Usaid ibn Sa'yah wa Asad bin Ubaid. Maka pada malam itu pada saat mereka menyerahkan diri masuk Islam tiga orang dari mereka dari Banu Quraidah Sa'labah Usaid keduanya anak dari Sa'yah dan yang ketiga adalah Asad bin Ubaid ketiganya masuk Islam wahum nafarun min bani Hadal min bani ammi Quraidah wal Nadir mereka adalah sekelompok orang dari Banu Hadal dari Banu Ammi Quraidah dan An-Nadir yakni dari kabilah Yahudi wa kharaja fi tilka al-lailati Amr bin Su'da al-Quradi fantalaqa falam yu'lam aina dhahaba dan yang keluar pada malam itu adalah Amr bin Su'da al-Quradi dia lari dan tidak diketahui kemana dia pergi. Wa kana qad abad dukhul ma'ahum fi naqdil ahdi dan Amr bin Su'da ini termasuk orang yang enggan untuk masuk bersama mereka bersama Banu Quraidah dalam membatalkan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Ya, maka akhirnya dia pun pergi dan tidak diketahui kemana rimbanya walamma nazalu ala hukmihi sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka menyerahkan diri kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam qalati al-aus maka berkatalah dari kabilah aus yakni kaum muslimin dari kabilah al-aus dan telah dijelaskan sebelumnya bahwa al-aus dahulu di zaman jahiliyah adalah sekutunya Banu Quraidah. Sekutu dari Banu Quraidah. Sebagaimana halnya uh, Banu Qainuqa dahulu sekutunya uh, kabilah Al-Khazraj. Kabilah Al-Khazraj. Pada zaman jahiliyah antara dua suku ini selalu terjadi peperangan antara Aus dan Khazraj. Maka sebagian kabilah Yahudi membantu Aus dalam hal ini Banu Quraidah dan sebagian lagi membantu Khazraj. Maka ketika Banu Quraidah telah menyerahkan diri mereka, maka kabilah Aus pun mengatakan, "Ya Rasulullah, qad fa'alta fi Bani Qainuqa' ma qad 'alimt." Wahai Rasulullah, engkau telah memperlakukan pada Banu Qainuqa sebagaimana engkau ketahui. Wa hum hulafa'u ikhwatina al-Khazraj. Sedangkan mereka adalah sekutu-sekutu saudara kami dari kabilah al-Khazraj. Yang dimaksud oleh kabilah Aus ini bahwa mereka ingin memberi syafaat kepada Banu Quraidah agar hendaknya mereka jangan dibunuh tidak ditumpahkan darah-darah mereka. Mereka ingin memberi syafaat. Sebagaimana halnya kaum Khazraj yang memberi syafaat kepada Banu Qainuqa, kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena ketika Banu Qainuqa mereka menyerahkan diri kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka Khazraj memberi syafaat dan Nabi Alaihi Wasallam akhirnya tidak membunuh mereka mereka hanya diusir dari kota Madinah. Mereka hanya diusir dari kota Madinah. Maka mereka ingin dari Aus ini agar dari Badu Quraidah pun demikian, jangan mereka dibunuh. Namun beri hukuman kepada mereka, misalnya dikeluarkan dari kota Madinah ya entah mereka hendak pergi kemana dan tidak dieksekusi maka mereka pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engkau telah memperlakukan Banu Qainuqa sebagaimana engkau ketahui dan mereka adalah sekutu saudara kami dari Khazraj wa haula'i mawalina dan mereka ini maksudnya Banu Quraidah adalah maula kami, maksudnya sekutu kami yang memberi pertolongan kepada kami pada masa jahiliyah. Jadi mereka hendak memberi syafaat. Faqala maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan ala tarlawna ayahkuma fihim rajulun minkum Apakah kalian ridha apabila seorang lelaki di antara kalian yang menetapkan hukum terhadap mereka? Ini yani apa yang akan menjadi hukum terhadap mereka yang menetapkannya seseorang dari kalian dari kabilah Aus. Qalu bala. Maka kabilah Aus mengatakan iya kalau begitu. Qala maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan fadzaka ila Sa'ad bin Mu'adz. Maka ini diarahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz adalah pemimpinnya kaum Aus. Pemimpin suku Aus. Sebagaimana yang telah kita terangkan. وكان سعد إذ ذاك قد أصابه جرح في أكحله Dan Sa'ad bin Mu'ad ketika itu dia dalam keadaan terluka. Dia dalam keadaan terluka. Luka ini disebabkan karena uh, perang Khandaq. Beliau sempat terkena pada bagian akhul yang dimaksud akhul yaitu apa urat di pertengahan lengan. Urat di pertengahan lengan. Beliau sempat terkena anak panah dari musuh. Sehingga ini yang menyebabkan beliau sakit ketika itu. Waqad daraba lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam membuat kemah di masjid untuk Sa'ad bin Mu'adz. Ya, ini dibuat sebagai tempat peristirahatan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu liya'udahu min qaribin agar Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat menjenguknya dari arah yang dekat, tidak terlalu jauh. Nah, ini menunjukkan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Terlebih mereka yang diketahui memiliki semangat dalam berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga Rasulullah alaihi wasallam membuat kemah untuk Sa'ad bin Mu'adz di masjid beliau agar mudah untuk dijenguk. Faba'atha ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam mengutus seseorang untuk mendatangi Sa'ad. Faji'a bihi Lalu Sa'ad pun di bawah dihadapkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa qad watta'u lahu ala hibar, di mana mereka telah uh, memberi tempat yang bagus ya maksudnya watta'u yakni memberi tempat yang uh, di mana Sa'ad bin Mu'adz merasa beristirahat ala himar di atas keledai karena beliau dalam kondisi sakit. Jadi mereka menyediakan untuk kendaraan Sa'ad bin Mu'ad dan diberi e, tempat di atas keledai yang memungkinkan bagi dia untuk nyaman berangkat menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhwatuhu min al-Ausi hawlahu muhituna bihi. Sementara saudara-saudaranya dari kabilah Aus di sekitar Sa'ad mengelilingi Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Wahum yaqulun dalam keadaan mereka mengatakan ya Abu Amr asin fi mawalik. Wahai Abu Amr berbuat baiklah terhadap maula maulamu. Ya, ini mereka yang menjadi sekutumu pada masa jahiliyah. Jadi mereka tetap berusaha untuk memberi syafaat kepada Banu Quraidah. Falamma aktsaru alaihi qala maka ketika mereka terus menyampaikan hal itu berusaha membujuk Sa'ad bin Mu'adz agar berbuat baik kepada Banu Quraidah. Qala maka Sa'ad pun mengatakan laqad ana li Sa'din alla ta'khudhahu fillahi laumatu laim. Sungguh inilah saatnya bagi Sa'ad untuk tidak takut terhadap celaan yang mencela dalam bersikap karena Allah Subhanahu wa taala ya, maksud Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu bahwa beliau akan bersikap sesuai kebenaran. Ya, bukan karena mengikuti perasaan dan bujukan dari kaumnya, dari suku Aus. Faraja'a rijalun min qaumihi ila Bani Abdul Ashhal fana'u ilaihim Bani Quraidah. Maka kembalilah beberapa orang dari kaumnya kepada Banu Abdul Ashhal dan mereka pun memberitakan tentang kebinasaan Banu Quraidah. Artinya siap-siap mereka karena kelihatannya Sa'ad bin Mu'ad akan bersikap tegas. Tidak takut terhadap jalan orang mencela. Akhirnya mereka pun kembali kepada Banu Abdul Ashhal dan <clears throat> memberitakan bahwa Banu Quraidah mereka akan dibunuh Falamma dana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Tatkala saat telah mendekat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Rasul mengatakan qumu ila sayyidikum berdirilah kalian menyambut pemimpin kalian yaitu Sa'ad bin Mu'adz maka hadis ini menunjukkan bahwa berdiri untuk menyambut atau untuk membantu seorang yang datang Hal ini diperbolehkan. Dan bukan yang dimaksud di sini berdiri untuk mengagungkan. Berdiri untuk mengagungkan tidak. Adapun berdiri untuk mengagungkan al-qiyamu lahu maka ini perkara yang diharamkan. Namun kalau seorang berdiri karena ingin menyambut uh, seseorang dan ingin menolongnya maka yang demikian tidak mengapa Al-qiyamu ilah. Beda antara al-qiyamu lahu dan al-qiyamu ilaihi. Berdiri untuk menyambut uh, seseorang bukan untuk mengagungkan. Faqama ilaihil muslimun. Maka bangkitlah, berdirilah kaum muslimin mendatangi Sa'ad bin Mu'adz untuk membantu Sa'ad. Faqalu ya Sa'ad Lalu mereka mengatakan wahai Sa'ad qad wallaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hukma fi Bani Quraidah. Wahai saat sungguh Rasulullah alaihi salatu wasallam telah melimpahkan kepadamu dalam menetapkan hukum terhadap Bani Quraidah. Faqala maka beliau mengatakan alaikum bidzalika ahdullah wa mithaquhu anna al-hukma fihim kama hakamt. Atas kalian untuk menjaga ketetapan dari Allah dan perjanjiannya bahwa hukum ditetapkan pada mereka sebagaimana aku tetapkan Ya, artinya apakah kalian akan mengikuti? Apakah kalian akan tunduk? Ya, untuk menjaga hukum Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa yang aku tetapkan nanti? Qalu na'am. Mereka mengatakan iya, artinya kami ikut. Kami tunduk terhadap apa yang akan menjadi ketetapanmu. Qala wa Demikian pula terhadap yang ada di sini. Demikian pula terhadap yang ada di sini maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau pun akan rela apabila aku yang menetapkan sebagai uh, hukum akan menetapkan hukum terhadap mereka? Wa asyara ila an-nahya allati fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu uh, Sa'ad bin Mu'ad mengisyaratkan ke arah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada. Wahwa mu'ridun an Rasulillah. Tapi beliau tidak menghadap Rasulullah. Beliau berpaling dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ijlalan lahu. Karena beliau memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seakan-akan beliau menghadap ke satu arah. Lalu kemudian beliau mengisyaratkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apakah juga ya Eh, kalian tunduk terhadap apa yang telah ditetapkan oleh orang yang ada di sini berdasarkan apa yang aku tetapkan nah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan iya artinya beliau menjelaskan kembali bahwa yang menetapkan hukum terhadap Banu Quraidah adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu faqala sa'dun maka berkata sa'd inni ahkumu fihim an tuqtala muqatilatuhum wa tusba dararihim aku menetapkan hukum terhadap mereka Banu Quraidah orang-orang yang ikut berperang maka mereka dibunuh siapa saja dari orang-orang yang ikut berperang dari mereka maksudnya dari kaum lelaki yang ikut serta dalam peperangan atau yang pandai berperang maka mereka dibunuh siapa saja dari mereka dari kaum lelaki watus bazararihim adapun anak-anak termasuk pula para wanita maka mereka dijadikan sebagai tawanan ini hukum yang ditetapkan oleh Muadz radhiyallahu taala eh, oleh Sa'ad bin Muadz radhiyallahu taala anhu Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan laqad hakamta fihim bihukmillah min fawqi sab'ati arqi'ah sungguh engkau telah menetapkan hukum terhadap mereka dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala ini ditegaskan lagi oleh Nabi bahwa hukum yang ditetapkan oleh saat itulah hukum Allah agar kemudian tidak seorang pun dari kaum muslimin yang uh, menentang atau menyelisih hukum tersebut. Itulah hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau telah berhukum terhadap mereka dengan hukum Allah dari atas tujuh langit arqiah yang dimaksud sama wat dari atas langit yang ketujuh. Maka hadis ini juga menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas seluruh makhluknya di atas arash dan tidak ada yang mengalahkan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل من أنبت maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan untuk dibunuh siapa di antara mereka yang sudah ambat ambata yang sudah tumbuh uh, bulu kemaluannya. Jadi ini juga termasuk salah satu cara untuk mengetahui usia baliknya seseorang. Yaitu dengan tumbuhnya bulu di bagian kemaluan, di sekitar kemaluannya. Apabila telah tumbuh maka ini menunjukkan bahwa dia balik. Sehingga para sahabat ketika hendak membunuh mereka dari Banu Quraidah yang dibunuh dari kalangan yang telah balik tandanya adalah tumbuhnya bulu kemaluan di sekitar kemaluannya wa man lam yakun ambata turika dan siapa yang belum tumbuh bulu kemaluannya maka ditinggalkan artinya dia belum mencapai usia balik sehingga dibiarkan dan dijadikan sebagai tawanan فضرب أعناقهم في خنادقا حفرت في سوق المدينة اليوم maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memenggal leher-leher mereka dan dimasukkan ke dalam parit yang digali di pasar Madinah ya sekarang di, menjadi pasar di Madinah wa kanu ma baina 600 ila 700 jumlah mereka yang dipenggal lehernya antara 600 hingga 700 orang. ya jadi jumlah sembelihan cukup banyak dan antara 600 sampai 700 orang wa ma baina as-700 ila 800 ada yang mengatakan bahwa jumlah mereka yang dipenggal lalu dimasukkan ke dalam parit antara 700 hingga 800 orang dari Banu Quraidah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengusir mereka dari Madinah. Seperti permintaan suku Aus. Dan beliau memerintahkan pada saat yang menetapkan hukum yang akhirnya mereka pun dipenggal. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa itulah hukum Allah. Sebab Banu Quraidah, Banu Quraidah adalah kabilah yang paling keras permusuhannya terhadap kaum muslimin paling keras di antara kabilah-kabilah yang lain dibandingkan Banu Qainuqa demikian pula Banu Nadir dan di samping itu pula sebab yang kedua karena mereka membatalkan perjanjian damai dengan kaum muslimin dalam situasi yang kaum muslimin sangat yakni dalam kondisi kesulitan. Mereka menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam peristiwa perang Ahzab. Situasi yang sangat sulit. Semestinya mereka mendapatkan pertolongan. Namun bukannya itu yang dilakukan oleh Banu Quraizah. Mereka justru membatalkan perjanjian damai. Bahkan mereka memuji-muji orang-orang kafir Quraisy terhadap perbuatannya dan mengatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di atas kebatilan. Dalam situasi sulit tersebut maka Banu Quraidah membatalkan perjanjian. Ini adalah hal yang sangat sulit dihadapi oleh kaum muslimin. Oleh karena itu dipenggalnya mereka sebagai balasan ini adalah hal yang sangat setimpal dari perbuatan mereka yang membatalkan perjanjian tersebut. Walam yaktul minan nisa'i ahadan siwa mra'atin wahidah. Dan Nabi alaihi salatu wasallam tidak membunuh dari kalangan wanita seorang pun kecuali satu, satu perempuan. Wahia bananatu imra'atul hakam al Qurabi. Dia bernama banana ya, istri dari Al-Hakam al Qurabi. Karena kanat tarahat ala ra'si Suwaid bin Samit raha faqatalathu la'anahullah sebab wanita ini banana ini dia memukulkan di atas kepala Suwaid ibnu Samit yang benar bukan Suwaid tapi Khallad Khallad ibnu Samit sebagaimana yang disebutkan dalam kitab tafsirah dalam Al-Bidayah Nihayah dan yang lainnya disebutkan Khallad ibnu Samit bukan Suwaid ibnu Samit wanita ini memukulkan di atas kepala Khalid bin Samit raha. Raha ini mesin apa atau batu penggiling. Ya, batu dipukulkan di atas kepala Khalid faqataladhu. Dan dia membunuh Khalid bin Samit. La'anahullah. Karena perbuatan dia ini berarti dia termasuk yang ikut dalam peperangan. Asalnya dia wanita. Wanita asalnya tidak dibunuh, tapi dijadikan sebagai tawanan. Namun karena dia ikut ya bahkan dia membunuh Khalid bin Samit maka dia pun sama halnya dengan para uh, lelaki yang ikut serta dalam peperangan maka dia pun dibunuh satu-satunya wanita yang dibunuh pada saat itu wa qasama amwala bani khuraidah 'ala al-muslimin lirrajili sahmun walil faris thalathatu ashum dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi harta Banu Quraidah sebagai ghanimah terhadap kaum muslimin bagi yang berjalan kaki mendapatkan satu saham yang penunggang kuda, kuda mendapatkan tiga saham wa kana fil muslimin yawma idzin sittatun wa thalathuna farisa kaum muslimin ketika itu mereka yang penunggang kuda berjumlah 36 orang طيب sampai di sini ya ikhwan fa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin tafaddalu hafizakumullah